sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar roja dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita yang telah berlalu dan alhamdulillah kita selesai membahas tentang beberapa perkara yang bisa menyebabkan hati kita mati bahkan juga hati kita sakit dan bahkan hati kita bisa menjadi mati. Selanjutnya setelah penulis menjelaskan tentang perkara yang bisa meracuni hati, penulis berkata asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, yaitu sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati dan menu-menu yang bermanfaat yang bisa membuat hati kita hidup. Beliau mengatakan i'lam anna ta'at lazimatun لحياة قلب العبد لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد Ketahuilah bahwa semua amal ketaatan, perbuatan ketaatan itu lazimatun lihayati qalbil abdi akan membawakan kehidupan, pasti membawa kehidupan bagi hati seorang hamba. karena pastinya makanan dan minuman yang bisa membawa kehidupan bagi jasad seseorang. وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولا بد Demikian juga dengan semua perbuatan maksiat, maka itu juga sama kedudukannya seperti makanan yang beracun, di mana makanan beracun tersebut bisa menghap, bisa merusak hati dan itu pasti terjadi. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jal, faqirun ilaihi faqran dhatiya. Seorang hamba dia butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga butuh kepada Allah fakron zatian yaitu butuh secara zatnya artinya dia zatnya dia juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah sini saudaraku sekalian pendengar roja dimanapun anda berada penulis beliau menyebutkan sebelumnya adalah penyakit-penyakit yang bisa meracuni hati kemudian menyebut setelahnya penyebab-penyebab yang bisa menghidupkan hati. Ini sesuai dengan sebuah konsep tarbiyah yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah mensucikan dari racun-racun kemudian tarbiyah yaitu mendidik. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa meracuni hati namun tidak berhenti di situ. Lanjutkan beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati. Demikian juga banyak dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan larangan melarang sesuatu kemudian tidak ada jalan keluar. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala melarang zina kemudian Allah memberikan jalan keluar berupa nikah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina karena itu merupakan perbuatan keji Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Beliau menyebutkan penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti hati kita, bahkan bisa membunuh hati kita. Kemudian beliau sebutkan tidak hanya penyakit-penyakit, tapi apa sebagai obat, apa sebagai perkara yang menjadi sebab hati seseorang bisa hidup dan apa konsumsi yang harus dimakan oleh hati sehingga hatinya bisa hidup. Maka beliau katakan di sini, semua perbuatan maksiat itu semua perbuatan ketaat ketaatan bisa menghidupkan hati seseorang dan perbuatan maksiat semuanya akan menyebabkan rusaknya hati seseorang. Wa kama 'abdu bil asbabi hayati bil asbab bil asbab li hayati min al mudawamah ala tanawul al-adhiyah an-nafi'ah fi awqati mutaqaribah. Sebagaimana juga seorang hamba dia mengambil sebab-sebab yang bisa menghidupkan jasadnya. Minal mudawamah ala tanawul agdiyah. Yaitu senantiasa dia makan makanan yang bermanfaat fi awqatin mutaqaribah dalam waktu yang sangat berdekatan. Wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman masmuman an tariqil khata' asra'a fi takhlisi jasadihi al akhlati ar-radi'ah. Dan apabila telah jelas baginya bahwa dia makan makanan yang mengandung racun karena tidak sengaja atau karena kesalahan, maka tentu saja orang tersebut bersegera untuk membersihkan badannya dari makanan yang beracun tersebut. Ini adalah merupakan satu hal yang logis, satu hal yang manusiawi. Kalau orang tersebut badannya teracuni oleh sebuah racun, maka dia bersegera untuk mencari penawarnya. Dia bersegera untuk membebaskan badannya dari racun tersebut karena dia tahu bahwa racun tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan badannya, bahkan bisa berbahaya bagi jiwanya. Dan karena dia menyadari bahwa racun tersebut berbahaya bagi dirinya, dia bersegera untuk membebaskan dirinya dari racun yang telah masuk kepada tubuhnya yang dia tidak sengaja makan makanan yang mengandung racun tersebut. Maka apa kata beliau? Fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Maka kehidupan hati seorang hamba itu kesehatan hati seorang hamba itu tentu saja lebih utama untuk diperhatikan ya dibandingkan dengan jasadnya. Orang tersebut sangat memperhatikan siapa saja orang yang menyadari tentang kehidupan yang sehat, tentu saja dia akan memilih dan memilah mana makanan-makanan yang bisa membuat badannya sehat. Dia akan memilih mana makanan-makanan yang bisa membuat jasadnya bisa kuat dan seterusnya. Namun ketahuilah bahwa kehidupan hati seorang hamba itu itu lebih utama untuk diperhatikan. Karena banyak orang yang memperhatikan jasadnya, dia memilih makanan bagaimana menu pagi hari ini. Bagaimana menu makanan siang hari ini? Bagaimana menu makanan malam ini? Namun mereka tidak memperhatikan menu apa yang harus disediakan yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuh. Sungguh menakjubkan, sungguh aneh manusia itu. Mereka menangisi jasad yang mati. Namun mereka tidak menangisi hati yang masih. Wahwa asyad. Padahal matinya hati lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan dengan matinya jasad seseorang. Fa'idan at-ta'at kulluha lazimatun lihayatil qalbi. Maka semua amal ketaatan ini semuanya itu akan membawakan pada kehidupan hati kita. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama ya termasuk akidah Ahlussunnah bahwa al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil masiyah Bahwa iman itu bisa bertambah dikonsumsi oleh badannya mereka benar-benar sangat memperhatikan namun mereka tidak memperhatikan hatinya ya maka orang yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ini tidaklah semestinya dan seharusnya benar tidak selalu benar ya berapa banyak orang yang badannya sehat jiwanya sakit kita bisa melihat Orang-orang yang nampak dari luar badannya segar. Namun bagaimana dia hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata dia meninggalkan sholat. Orang yang badannya segar. Ternyata dia sangat mudah untuk menjalankan zina. Orang yang badannya sehat. Ternyata dia jauh dari Al-Quran. Maka di sini tidak mesti badan yang sehat kemudian terdapat jiwa yang sehat. Namun kalau jiwa orang sehat, maka pastinya akan, badannya pasti akan sehat. Kenapa demikian? Karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga Allah, maka jiwa kita akan sehat. Dan kalau jiwa kita akan sehat, Allah akan menjaga kita dari berbagai macam penyakit. Dan seandainya penyakit itu datang kepada kita, dengan sehat pula pikiran kita akan mengatakan ini adalah merupakan uh, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa sakit yang diterima oleh orang yang jiwanya sehat itu akan membuat luntur dosa-dosa yang dia miliki. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang sakit, la ba'as tahurun insya Allah. Tidak apa-apa insya Allah akan menjadi penyuci ya insya Allah akan melunturkan dosa-dosa yang kita miliki ini adalah apabila jiwa orang tersebut sehat meskipun fisiknya akan mengalami sakit namun semuanya dihadapi bahwa semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala namun kita perhatikan wahai jemaah sekalian pendengar radio roja dimanapun anda berada kalau hati seseorang itu sakit ya meskipun badannya sehat meskipun badannya kekar ya maka kita lihat berapa banyak di antara mereka tidak mensyukuri badan-badan yang sehat karena apa karena jiwanya kosong karena apa karena jiwanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala fa in kanat hayatul jasad tuahiluhu lima'ishatin ghairi munaghisatin bil marad fid dunya fahayatul qalbi tuahiluhu lihayatin thayyibah fid dunya wa sa'adatin ghairi mahdudatin fil akhirah. Dan apabila jasad kehidupan jasad itu akan menyediakan kepada pemiliknya kehidupan ya yang akan yang tidak terbebas dari sakit di dunia namun hati yang sehat ini akan akan menyediakan bagi pemiliknya kehidupan yang baik di dunia dan juga eh, kebahagiaan yang tidak terbatas di akhirat kita perhatikan meskipun badan seseorang itu sehat namun tidak menutup kemungkinan untuk sakit. Ya. Karena ya kita bisa itu merupakan hal yang manusiawi. Artinya badan yang sehat bukan berarti dia akan sehat terus. Tidak menutup kemungkinan dia akan terserang oleh sebuah penyakit di kehidupan dunia ini. Namun kalau hati seseorang itu sehat, apabila hati seseorang itu tenang, jiwanya tenang karena banyak ingat kepada Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub Ingatlah kepada Allah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. Kalau hati itu tenang dengan sunnah dan hati itu tidak senang dengan bid'ah, itulah tanda-tanda hati yang sehat, hati yang salim sebagaimana sudah berlalu pada kajian kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tiba harta dan anak-anak yang dikumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertauhid hati yang tenang dengan sunnah dan hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah maka ini akan membuat orang tersebut kehidupannya bahagia di dunia dan juga kebahagiaan yang tidak terhingga nanti dalam kehidupan di akhirat wa kadzalika mautul jasad yaqta'uhu anid dunya wa matul qalbi tabqa alamuhu abadal abad demikian juga kematian jasad akan memutuskan orang tersebut dari kehidupan dunia ini dan kematian hati akan terus berlanjut sakitnya sampai kapanpun abadal abad ya. kalau orang meninggalkan dunia ini buatan maksiat oleh karena itu Beliau sebutkan semua perbuatan maksiat itu tak ubahnya seperti makanan yang beracun yang bisa merusak hati kita. Perbuatan maksiat bisa merusak hati kita. Dan disebutkan oleh uh, Abdullah bin Mubarak bahwa perbuatan maksiat itu bisa meracuni hati. Ikhwan fiddin rahimani wa Ketahuilah bahwa perbuatan ketaatan ini akan membawakan kehidupan bagi hati kita. Wa nahussu hadhihi bidzikr lidaruratiha liqalbil 'abdi wa syiddatil haja ilaiha dzikrullah azza wa jal wa tilawatul Qur'an wal istighfar wad du'a wa salatu 'ala nabi wa qiyamul lail. Maka di sini kami sebutkan ya karena sangat penting bagi hati dan sangat butuh hati terhadapnya perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati kita, yaitu zikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, dan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berdoa serta membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kiam al-lail, yaitu kita bangun malam untuk menjalankan solat di malam hari. Beliau menyebutkan perkara pertama dan ini tidak terbatas kepada hal ini, namun karena perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kehidupan hati, maka beliau sebutkan di antaranya yang bisa menghidupkan hati pertama, zikrullah wa tilawatul Quran. Zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Wa zikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu az lil qalbi kal samak فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء أو إذا أخرج من الماء kebutuhan berzikir ya, bagi hati sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata zikir yaitu ingat kepada Allah kedudukannya bagi hati adalah seperti air bagi ikan Bagaimana mungkin ikan bisa hidup apabila dia dikeluarkan dari air? Kita bisa memberikan perbandingan terhadap ah, kedudukan zikir kepada hati seperti ikan di dalam air. Tidak mungkin ikan bisa hidup ketika dia dikeluarkan dari air. Maka demikian juga hati kita akan menjadi mati ya apabila kita melepaskan diri dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan kurang lebih 80 faedah di dalam kitab beliau Al-Wabil As-Saib dan beliau menukil dan kami nukil sebagiannya insyaallah dan kami nasihatkan wa nansahu bila auda kitab al Madkur li azimi naf'ih kami sarankan agar membuka kitab tersebut karena sangat besar manfaatnya Di antaranya beliau katakan anna dzikra qutul qalbi war ruh bahwa zikir ini merupakan makanan hati dan ruh. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته dan apabila seorang hamba ya tidak berzikir maka dia seperti jasad seperti jasmani ini badan ini apabila terhalang antara badan dengan makanannya. Di antara manfaat zikir adalah innahu yutradu syaitan, akan terusir syaitan. Wa yakmahu wa yukassiru dan akan menjadi hina serta akan menghancur syaitan wa yardar rahmanu azza wa jal dan akan mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir dengan berzikir ya seseorang akan terbebas dari syaitan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi bahwa orang yang berzikir itu maka Allah Subhanahu wa taala akan membentengi dia dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai sore hari ya maka orang yang berzikir akan terbebas dari godaan syaitan karena syaitan merupakan musuh kita di mana langkah-langkah syaitan itu sangat banyak. Wala tattabi'un khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan punya langkah yang banyak. Kadang orang diberi langkah dengan yang baik pertama kali, kemudian dia terjerumus kepada e, dosa dan itulah kita ketahui bagaimana syaitan menggoda anak Adam. Namun dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari perangkap syaitan. Demikian juga akan mendatangkan ridha Allah wa yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalb dan juga akan mengangkat yaitu kesedihan dan gundah gulana yang ada di dalam hati. Wa yajlibu lahul farhu wa yajlibu lahul farha wa surur wal basta dan juga dengan berzikir kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kegembiraan. Wa yunawwiru al-qalba wal wajah dan juga akan memberikan cahaya bagi hati dan juga bagi wajah. Wa yaksu adz-dzakiru al-mahabata wal halawata wan nadrah dan orang yang berzikir dia akan menggunakan pakaian al-mahaba yaitu beribawa dan al-halawa menikmati manisnya iman dan juga an-nadrah wajah yang yang bers, yang berseri-seri yang bersih ya dan juga akan wa yurthu mahabbatullah azza wa jal wa taqwa wa taqwa wal inabata ilaih dan juga akan mewariskan kepada orang yang berzikir kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya dan dia akan menjadi takwa kepada Allah dan menjadi orang yang kembali kepada Allah Demikian juga bahwa zikir akan mewariskan kepada hamba zikrullah azza wajal. Orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada mereka. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, Ta'arraf ilallah raha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu mengalami kesedihan, ketika engkau mengalami kesusahan. Dan berapa banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ketika dia senang, dia lupa kepada Allah. Ketika dia sedih, dia lari kepada selain Allah. Waliyahdubillah. Ya. Ketika senang, lupa kepada Allah. Ketika dialami kesulitan, mengalami kesulitan, dia lari kepada dukun, dia lari kepada paranormal, dia lari kepada perkara-perkara yang bisa menjurumuskan kepada kesyirikan. Benar-benar merupakan sebuah bencana yang sangat besar. Apabila seseorang mengaku dirinya muslim, ketika dalam keadaan senang dan bahagia, lari atau tidak ingat kepada Allah, dan ketika dihimpit oleh permasalahan, justru larinya kepada selain datang kepada dukun, datang kepada kuburan untuk minta barokah, datang kepada kuburan untuk minta petunjuk, datang kepada para paranormal dan seterusnya. Ini merupakan sebuah bencana. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdul Aziz bin, Ibn Bas rahimahullah taala bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang dahulu. Mengapa demikian? Karena orang dahulu ketika mereka dalam keadaan sulit justru mereka bertauhid kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idahum hum Ketika mereka berlayar di atas laut yang penuh dengan ombak, di kanan kiri depan belakang hanya kematian yang menghadapinya maka dia langsung ingat kepada Allah semata. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah yang ikhlas. Artinya di sini tidak menyekutukan Allah. Namun falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun ketika mereka selamatkan kami selamatkan ke daratan mereka melakukan kesyirikan lagi. Namun sekarang orang-orang banyak ketika mengalami kesulitan datang kepada dukun, datang kepada paranormal, datang kepada kuburan, datang kepada penghuni-penghuni tempat yang dianggap angker dan bisa memberikan manfaat. Kemudian mereka setelah selesai dari masalah tersebut, mereka berkeyakinan dan e, memiliki persangkaan yang batil yaitu bahwa merekalah yang bisa mencabut kesengsaraan tersebut ketika mereka jadi bahagia mereka pun juga syirik lagi datang kepada mereka untuk memberikan imbalan Waliyahudzubillah. maka pendengar wajah roja pun anda berada Ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, kita berbaring, dimanapun kita berzikir kepada Allah. Basahilah bibir kita dengan berzikir kepada Allah. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdah lakafa biha fadlan wa syarfa. Seandainya tidak ada keutamaan yang lain pada zikir kecuali hal tersebut, yaitu kecuali ingatnya Allah kepada orang yang mau berzikir, maka cukuplah hal tersebut karena keutamaan dan kemuliaan ingatnya Allah kepada kita sekalian. Allah berfirman, "Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka akan aku ingat kepada kalian. Seandainya tidak ada keutamaan yang lain pada zikir, dan itu banyak keutamaan zikir, seandainya itu saja maka sudah cukup karena ini merupakan kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah wa yurisu jala al-qalbi binal ghiflah dan zikir ini akan melahirkan kemuliaan bagi hati dari uh, rasa apa namanya ghiflah yaitu lalai dan juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Wa ragma annahu min ayas min aisar ibadat fal ata' wal fadl alladhi rattaba alaih lam lam yurattab ala ghairihi min al a'mal. Meskipun zikir tersebut termasuk ibadah yang termasuk ibadah yang mudah, maka pemberian dan keutamaan ya, yang ada dalam zikir tersebut tidaklah sebagaimana amal yang lainnya. Artinya di sini meskipun zikir sangat mudah untuk kita lakukan ya seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahil dua kalimat kalimatani khafifatani fil lisan habibatan ila rahman thaqilatan fil mizan subhanallah wa hamdi subhanallah azim dua kalimat yang sangat mudah ringan untuk diucapkan lisan kemudian sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala dan berat timbangannya di mizan yaitu subhanallah wa hamdi subhanallahil azim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qala la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له هزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه رواه البخاري ومسلم والترمذي Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia baca seratus kali setiap hari, maka pahalanya seperti membebaskan sepuluh budak. Ya. Dan juga akan dicatat seratus kebaikan baginya dan juga akan dihapus seratus kesalahan dan dia akan diberikan benteng dari syaitan pada hari tersebut sampai sore harinya. Dan tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan keutamaan lebih besar dibandingkan dengan orang ini ya kecuali orang tersebut melakukan uh, berzikir dengan zikir tersebut lebih banyak daripada itu. Ini diantara keutamaan berzikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Nabi SAW bersabda barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon kurma nanti di sorga. Hadisnya sahih di Sahih Al-Albani, Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Banyak keutamaan-keutamaan orang berzikir dan juga ancaman bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang mati, seperti mayat hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah matsalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Maka kalau kita ingin hati kita menjadi hidup, maka jangan lupa dengan berzikir kepada Allah. Zikir pagi dan petang. Zikir di pagi hari dan di sore hari sebagaimana sudah banyak tulisan-tulisan yang beredar di antaranya adalah doa dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan para jamaah bisa mendapatkannya dan bisa mengambil faedahnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari perbanyak kita berzikir kepada Allah karena Allah akan ingat kepada kita. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, "Li'an Allah ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillah azza wajal." Aku bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih-tasbih. Maksudnya tasbih di sini yaitu ucapan subhanallah ya, itu lebih aku sukai dibandingkan dengan aku berinfak dengan dinar sebanyak orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir merupakan eh, obat bagi hati yang sangat keras ya. Az-zikru dawa'u liqaswatil qulub bahwa zikir merupakan uh, obat bagi hati yang keras ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri ya Aba Sa'id Ashku ilaika Qaswata qalbi Qala adhibhi bidzikr Wahai Aba Sa'id Aku mengeluh kepadamu tentang hatiku yang sangat keras Maka apa lembutkanlah hatimu dengan berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena zikir kata makhul Zikrullah syifa Wa zikrun nas da'un Bahwa zikir kepada Allah itu merupakan obat. Sementara ingat manusia merupakan penyakit. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Maka kepada pendengar roja dimanapun Anda berada, coba buktikan ketika Anda mengalami sesuatu yang membuat hati sedih, kalau kita mau kembalikan kepada Allah, kita ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Dan inilah tabiat orang beriman. Karena apabila dia ingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram karena tawakalnya yang sedemikian besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah bahwa apa yang dia kerjakan adalah dari dirinya semata-mata, keberhasilan, kesuksesan yang dia peroleh semata-mata dari dirinya, maka kita lihat orang tersebut akan menjadi sombong. Dan kita lihat orang-orang yang jiwanya lemah ketika dia mengalami kegagalan, tidak ingat kepada Allah, maka berapa banyak orang yang berputus asa dengan keadaan seperti itu dan juga lari kepada berbagai macam persoalan yang dia anggap bisa menyelesaikan namun pada hakikatnya justru memperarah, memperparah keadaannya. Datang ke diskotik untuk bernyanyi-nyanyi. Ya, datang ke minuman keras untuk meneguk minuman keras, datang kepada pelacur. Jadi bagaimana mungkin sebuah penyakit diobati dengan penyakit? Justru akan menjadi parah dan ini yang banyak terjadi dan kalau dia berlangsung keadaan seperti itu tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan justru mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya wal Berbeda dengan orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang ber, ber, beriman berzikir kepada Allah. Ya. Nabi saw bersabda ajaban li amril mu'min fa in amrahu kullahu khair fa in amrahu khair. Sungguh menakjubkan orang beriman, semua perkaranya itu baik. Apabila dia idza asabahu sarra syakara fa fakana khairan lah. Wa idza asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila dia mengalami atau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah dan itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia mengalami musibah dia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Karena apa? Karena berapa banyak orang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala justru tidak menjadi kebaikan bagi dirinya. Mendapatkan keuntungan dari usahanya dibawa untuk judi, mendapatkan keuntungan dari bisnisnya dibawa untuk melacur, mendapatkan keuntungan dari kehidupan dunianya dia bawa untuk perkara-perkara yang justru mendatangkan murka Allah. Waliyahudzubillah. Namun orang beriman ketika dia mendapatkan kenikmatan dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah dan ini merupakan alhamdulillah ini merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, syukurnya tidak hanya di, di lisan saja, di hati juga bersyukur dan juga anggota tubuhnya bersyukur. Dia jalankan perintah Allah, dia keluarkan infak di jalan Allah, dia tidak lupa bahwa pada hartanya, pada kenikmatan yang dia peroleh ada hak-hak bagi orang miskin. Kesehatan yang dia peroleh dia pakai untuk mencari ilmu Kesehatan yang dia dapatkan, dia pakai untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur. Dan itulah orang-orang yang hatinya sehat. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya lemah. Berbeda dengan orang yang hatinya mengandung racun. Ya, mereka justru ketika mendapatkan kenikmatan tidak bersyukur, justru kufur kepada Allah dipakai untuk perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah wal Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat seperti itu sebab kalau kita kufur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kalau kalian bersyukur ya, maka Allah akan menambahkan nikmat kalian dan apabila kufur ketahuilah bahwa adabku sangat pedih ini sering kita dengarkan ayat ini sering kita baca ayat ini dan semua hampir orang faham namun untuk menjalankannya Subhanallah, sungguh memerlukan mujahadah, memerlukan doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan agar kita kita bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan dan bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana kesesuaian antara hati, lisan dan amal perbuatan sehingga bisa membentuk e, rasa syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang sehat tidak mau mendatangi majelis ilmu. Kita lihat orang yang sehat ya tidak mau berupaya untuk melepaskan dirinya dari kebodohan, bahkan menyombongkan diri, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu. Ketahuilah, orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, batarul haq wa qamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Maka pendengar rojak dimanapun anda berada, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau tidur, kita berzikir kepada Allah. Kita makan, kita ingat kepada Allah dengan ucapan bismillah. Ketika tidur, kita juga berdoa kepada Allah ya bismika Allahumma ahya wa amut ketika kita berhubungan dengan istri kita berzikir kepada Allah maka semuanya ini diatur dalam Islam sampai kita masuk ke kamar kecil pun kita dianjurkan berzikir kepada Allah keluar dari kamar kecil ghufranaka kita berzikir kepada Allah maka kehidupan seorang muslim kalau kita mau menerapkannya ya semua penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir ini ya membedakan orang yang hidup dan orang yang mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah ya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya. Dan apa zikir yang paling utama? Zikir yang paling utama adalah kita membaca Al-Qur'an. Pernah ditanya Salman oleh seorang ayul a'mal afdal faqala amma taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar maka baca Al-Qur'an itulah yang paling utama di antara zikir dan zikir yang lainnya wa dawamu dzikri taksiru li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah وسبب لاستغلال العبد عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة وغير ذلك maka dawamnya kita berzikir yaitu senantiasa kita berzikir kepada Allah ini akan membuat lisyudil abdi yaumal qiyamah persaksian hamba dari kiamat dan menyebabkan seorang hamba tersebut sibuk dengan uh, apa namanya terbebas ya dari kesibukan dirinya berbicara dengan pembicaraan yang batil di antaranya terbebas dari ribah, dari namimah dan lain sebagainya bukankah ketika orang yang melakukan ribah, ketika seorang membicarakan kejelekan orang lain maka apa yang ada, lisan menyebutkan kejelekan orang, pikirannya terkonsentrasi bagaimana menyusun kata-kata yang sekiranya bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Anda mema mengadu domba. Maka kalau kalau sudah lisannya menyebutkan kejelekan seseorang, riba, mengadu domba, pikirannya tercurah ke situ, maka tidak ada ruang untuk berpikir kepada Allah. Namun orang yang berpikir kepada Allah ya, membasahi bibirnya dengan berzikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah, memahami apa yang dia ucapkan ketika mengucapkan subhanallah wa bihamdi, Segala puji subhanallah wa bihamdi maha Allah dan segala puji baginya. Kita ingat kebesaran dan keagungan Allah. Kita ingat dengan kemahasucian Allah dan kita ingat bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengan keagungan dan kebesaran Allah dan kita ingat bahwa diri kita ini sangat miskin, diri kita sangat lemah sehingga kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan tertanam dalam jiwa kita dan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawab terhadap semua yang kita lakukan. Oleh karena itu kepada semua jemaah pendengar roja dimanapun anda berada, ingatlah basahi lisan kita dengan berzikir. Sebab lisan seseorang itu imma lisanun zakir wa imma lisanun lagin. Ya lisan cuma dua kemungkinan, entah lisan yang berzikir atau lisan kita lalai ya, kemudian kita uh, terjerumus kepada perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Faman futiha lahu babudz dzikri faqad futiha lahu babud dukhul 'ala Allah azza wa Dan barang siapa yang dibukakan baginya pintu zikir, maka sungguh dibukakan baginya pintu masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yatatahhar wal yadkhul ala rabbi azza wa jal dan hendaklah dia mensucikan diri dan masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajid indahu ma yurid. Maka apakah di sisi Allah apa yang dia inginkan. Fa in wajada rabbahu azza wa jal wajada kullasyai Dan apabila dia mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala sesuatu. Wa in fatahu rabbah azza wa jal fatahu kullasyai Dan apabila dia Eh, kehilangan ya Allah Subhanahu wa taala maka dia kehilangan segala sesuatu. Nah, ini penting bagi kita ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah daripada kita ngomong yang tidak ada manfaatnya daripada kita berbicara terutama kita berbicara tentang perkara yang bisa mendatangkan murka Allah maka lebih baik kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat hati kita hidup, membuat hati kita sehat. Kalau kita bisa membaca Quran, maka jangan sampai kita lupakan baca Al-Quran. Karena sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang baca Quran tidak mahir, maka dia mendapatkan Eh, dua pahala. Yang pertama upaya dia baca Quran, ya. Yang kedua apa namanya eh, dua pahala ya yaitu ya tak tak dia baca Quran dan pahala baca Quran serta upaya eh, pahala dari upayanya dia baca Quran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Quran wa mahirun fihi ma'asafratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata yatata fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Orang yang membaca Quran dengan mahir, dengan lancar, maka dia bersama para malaikat. Ya. Ada sebuah kisah seorang sahabat baca Quran, kemudian malaikat mendekatkan dirinya ke mulut orang tersebut. Ini, kalau orang baca Quran karena indahnya bacaan Quran yang dibacanya. Dan orang yang baca Quran gak mahir, yaitu terbata-bata bacanya, maka dia mendapatkan dua pahala, bacaan Quran dan upayanya tadi untuk membaca Al-Quran. Maka di sini ya, perhatikan bacalah zikir kepada Allah ya di antaranya dengan baca Al-Qur'an dan juga zikir banyak macamnya zikir sebutkan oleh beliau zikru asma'illah azza wa jalla wa sifatihi wa madhihi wa sana alaih yaitu kita menyebut nama-nama Allah sifat-sifat Allah dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala ya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik maka kita berdoa dengan nama-nama yang baik tersebut. Kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan sesuatu yang memuji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar banyak wirid-wirid zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita mau membaca semuanya barangkali waktu yang ada pada kita masih kurang namun dasar manusia dasar kita ini adalah orang-orang yang lalai kepada Allah Dasar kita adalah orang yang lemah. Kadang kita ingat, kemudian kita lupa dan sering banyak lupa sehingga kita mengisi waktu-waktu kosong kita hanya ngobrol. Mengisi waktu-waktu kosong kita hanya waliyadubillah ghibah, ya, mengadu domba dan seterusnya. Maka orang yang cerdas senantiasa berhenti ketika dia mendapatkan peringatan dari Allah. Karena kenikmatan yang sangat besar ketika kita sudah menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah dan kita bersegera untuk memindahkan diri kita dari perbuatan salah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa zikir ini penuh dengan keutamaan-keutamaan. Kita faham ya, kita faham, bisa menghidupkan hati kita faham bahwa berzikir ingat kepada Allah bisa membuat hati kita tenang, membawakan e, pelakunya mendapatkan derajat di sisi Allah, dihapus kesalahan, diberikan kebaikan-kebaikan. Namun manusia ya di mana nafsunya senantiasa amaratun bisu in, inna nafsal amaratun bisu bahwa jiwa itu senantiasa diajak kepada mengajak kepada kejelekan maka kita kalau sudah menyadari hal itu segera kita lakukan meskipun hanya sekali saja. Ketika kita ingat, jangan sia-siakan. Meskipun sekali, segeralah. Ketika pendengar roja dimanapun Anda berada mendengar apa yang kami sampaikan kali ini, langsung saja bibir kita, lisan kita menggerakkan, kita gerakkan untuk berzikir kepada Allah. Entah dengan istighfar kepada Allah, dengan kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan ditunda. Jangan kita tunda Semoga dengan kita segera menjalankan apa yang sudah kita fahami ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Karena sudah merupakan janji Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum kita ketahui. Bertakwalah kepada Allah, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Maka jangan sampai kita menunda apa yang sudah menjadi pengetahuan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran. Karena kadang ketika kita mendengarkan kebaikan, ketika kita mendengarkan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pendam, kita biarkan, tidak langsung kita amalkan, maka kita akan dilupakan oleh syaitan. Dan kita jauh dari apa yang kita ketahui, tidak kita kerjakan. Dan kalau sudah seperti itu ya sudah kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua yang mendengarkan apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan, menjalankan apa yang kita ketahui. Ya. Di antara salafus saleh mengatakan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Hikam kalau engkau mengamalkan ilmu yang sudah engkau ketahui bahwa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu yang belum engkau ketahui. Wa syifaun lima fis sudur. Wahai manusia telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian yaitu nasihat dari Rabb kalian dan merupakan obat bagi dada atau bagi hati yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." dan kami turunkan di antara Al-Qur'an yaitu sebab apa yang menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang beriman. Ada sebagian ulama yang mengatakan min di sini litab'id sehingga sebagian dari Al-Qur'an. Ada mengatakan min di sini adalah uh, lil jins yaitu bahwa semua Al-Qur'an dan dirojehkan dikuat oleh Syekh Muhammad bin Salih Ta'imin bahwa huruf min yang terdapat dalam surat Al-Isra 82 ini yaitu warunazul min minal Qur'an ma wa syifa'u wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan di antara Al-Qur'an maksudnya adalah semua ayat Al-Qur'an itu adalah syifa yaitu obat dan rahmat bagi orang beriman. Dan ini yang kuat karena sebagai syahid sebagai eh, apa namanya eh, saksi di antara ayat yang lain Allah SWT berfirman alif lam mim ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin Wah, inilah Al-Quran, Alif Lam Mim Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya dan dalamnya. Dan itu merupakan petunjuk. Bahwa petunjuk semuanya Al-Quran dari depan sampai belakang adalah merupakan rahmat bagi orang beriman. Dan merupakan obat bagi orang beriman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu kita untuk berzikir kepada Allah dan juga bisa mengatur waktu kita untuk senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini menggugah kita dan menggugah hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan mendatangkan bagi jiwa kita ketenangan. Wallahu a'lam bagi selanjutnya bertanya silakan. Ya, demikian alhamdulillah pemaparan dari Ustaz Mahfud Hafizahullah taala mengenai tazkiyah dan nufus yaitu keutamaan zikir Ustaz ya. Dan bagi para pendengar yang dimanapun Anda berada, antum bisa bergabung bersama kami di line telepon 021 823 6543 atau di pesan singkat di SMS nomor 02170736543 SMS pertama yaitu dari Abu Isa di Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bagaimana tanda-tanda kalau kita mendapat manisnya iman dan bagaimana caranya terhindar dari penyakit futur? Jazakallah hmm, khair. Ya, ya. Uh, eh, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu ya huwa mu'min rawahu Tirmidzi wa shahahu Al-Albani barang siapa yang membuat bahagia ya yaitu perbuatan baik yang dia lakukan dan membuat sedih perbuatan jelek yang dia lakukan maka dia orang beriman maka kita akan bisa mendapatkan kelezatan iman ya seseorang tanda-tandanya ketika dia dia mendapatkan kelezatan iman ketika dia bisa bahagia dengan perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan jeleknya itulah tanda-tanda orang merasakan lezatnya iman dan juga ada keterangan dalam hadis yang lain bahwa orang yang bisa menundukkan pandangannya dari perkara yang diharapkan Allah maka dia akan mendapatkan kelezatan iman ya. Bagaimana kita menghindari supaya kita tidak futur, ya, lemah, kita uh, berhenti dari berbuat ketaatan kepada Allah. Maka di antara yang menguatkannya adalah ya kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini sebagaimana sudah sering kami sampaikan ya, yaitu bergaul dengan orang baik seperti kita bergaul dengan orang jual minyak wangi. Innama masalu al-jalisis salih wal jalisis su' kahabil misik wa nafikhul kir amma uh, hamil musik imma an uh, yuhdhirka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibah permisalan orang yang duduk dengan orang yang baik berteman dengan orang yang baik dengan orang yang jelek ya seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun orang yang jual minyak wangi ya entah itu apa dia memberikan minyak wangi atau engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan bau yang yang enak. Adapun pandai besi ya imaan yukhriqu thiyabak wa imaan tajidarihan khabithah. Entah kalau orang yang pandai besi membakar bajumu atau mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, kalau orang yang uh, dalam keadaan futur atau dia sering berteman dengan orang-orang yang berbuat tidak baik, maka akan futur lama-lama dia akan lari dari kebaikan. Allah alam. ya, dan berikutnya sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, terputus kembali. Iya, iya, iya. Mungkin kita angkat saja yang dari SMS, yeah. yang kedua itu dari dari Nata Pos ya, dari iya. dari Nata di Tapos maksudnya. Dari Nata di Tapos di Cimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, uh, sampaikah bacaan Al-Fatihah dan Yasin yang dihadiahkan buat ahli kubur? yeah. dia ahli kubur maksudnya ahli kubur saya yeah. Iya. satu keluarganya gitu yeah, saya, yeah. terima iya. kasih assalamualaikum ya yeah. uh, dijelaskan dalam kitab Syara al-Aqidah atau Hawiyah oleh Ibnu Abil Aziz oh. Al-Hanafi bahwa uh, yang merupakan kesepakatan para ulama halus sunnah yang sampai kepada ahli kubur diantaranya adalah doa ya karena Nabi SAW bersabda ketika beliau me, ketika beliau habis menguburkan jenazah beliau mengatakan istaghfiru li akhikum ya, was'alu lahu tasbib fa innahu an yus'al mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan dia tasbid bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan karena sesungguhnya dia akan ditanya maka doa doa dalam Quran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu. Doa itu pasti ya akan sampai ya. Dan yang kedua juga sedekah. Ya, karena ada seorang wanita datang kepada Nabi menanyakan apakah sampai kalau aku bersedekah oh ya karena ibunya meninggal sampai kata beliau ya namun bacaan Al-Qur'an ya suratul Fatihah dan yang lainnya maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i tidak sampai. Kenapa demikian? Karena tidak seorang sahabat pun di antara salafus soleh yang mengerjakan hal itu, yang melakukan hal itu. Oleh karena itu, cukup dengan kita berdoa atau kita bersodakoh yang pahalanya ditujuan kepada orang meninggal. Atau juga boleh kita menghajikan, ya kemudian pahalanya ditujukan kepada mereka atau berkorban pahalanya ditujukan kepada mereka. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh bin Baz rahimahumullah taala. Ya. Ya. Dan selanjutnya uh, sudah ada penelpon kembali yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini kayaknya ada gangguan ada ini. Gangguan ya. ini ya. <laughs> Kayaknya ini ada ini ya. Ya, ya, minta maaf kepada, kepada pendengar orang. yang berupaya untuk menghubungi kami secara langsung ya karena nampaknya ada gangguan di studio. Ya kami mohon Mungkin, maaf kepada para uh, pendengar yeah. karena ada gangguan teknis. Dan selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon. Yeah. Dari penelpon coba ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya. Ya, ada gangguan <laughs> tadi. Iya iya iya. Fun. Dan kita langsung saja dari angkat pertanyaan dari SMS. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Set apakah boleh berzikir dengan dalam hati? Jazakallahu khair. Barakallahu iya. fikum. Iya, iya. Berzikir dengan hati, dengan lisan ya dan juga dengan amal perbuatan kita yaitu dengan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya Eh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ya uh, wadhkur rabbaka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl wa la takun minal ghafilin Berzikirlah engkau kepada Tuhan eh, berzikirlah engkau ingatlah engkau Tuhanmu yaitu berzikir ya dalam hatimu tadarruan wa khifatan dengan rendah hati ya, dan rasa takut kepada Allah tanpa mengeraskan suara di pagi hari dan sore hari. Dan janganlah jadi orang-orang yang lalai. Maka berzikir kepada Allah dengan hati, dengan lisan, ya, dan juga dengan amal perbuatan. Ini semua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, uh, ya, kita coba Ustaz ya. ya kita ya. angkat satu telepon kembali. Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo masih iya. belum terhubung iya, iya. Ustaz. Iya iya iya. Oh, ada ya, Pada, Afan, kepada, ya. para pendengar ini uh, yang sudah berusaha untuk menghubungi di line teleponnya. Namun uh, eh, SMS juga sudah banyak sekali yang masuk Ustaz nih. Kita angkat saja dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, pada saat ini banyak yang melakukan zikir berjamaah. Apakah zikir yeah. berjamaah itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Sukan dari Eko di Ragunan. Iya. Yeah. Uh, zikir berjamaah itu beberapa sahabat mengingkarinya ya, di antaranya uh, Abdullah bin Mas'ud ketika uh, Abu Musa al Ashari mendapatkan sekelompok orang berzikir bersama-sama di sebuah masjid dengan berkelompok kemudian menghitung dengan batu-batu Abu Musa al Ashari tidak melakukan sesuatu namun dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mengatakan kepadanya, lantas Abdullah bin Mas'ud mengatakan bertanya kepada Abu Musa al syari "Apa yang kau lakukan?" "Ya, kami saya tidak melakukan apa-apa kecuali menunggu engkau." Maka Abdullah bin Mas'ud datang kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian melakukan sesuatu?" sesuatu yang belum pernah maksudnya dilakukan oleh Nabi SAW sementara pakaian para sahabat Nabi belum lusuh ya alat-alat makan minumnya belum rusak, belum hancur. Maksudnya ada sahabat Nabi masih hidup melakukan sesuatu yang nggak pernah dijalankan Nabi. Apa kata orang tersebut? Ya, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan. Maka kata beliau, kamin muridinul khair dan yusibah. Berapa banyak orang ingin mengedaki kebaikan tapi nggak sampai. Maksudnya apa? Ah, hadis ini uh, sahih ya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Ya. Ini salah satu pengingkaran dari sahabat dan juga oleh Umar bin Khattab ya ketika melihat orang berkumpul ya satu kaum berkumpul kemudian mereka berdoa bersama-sama untuk kaum muslimin dan juga oleh, oleh amir untuk amir untuk pemerintah maka uh, Umar ya mengatakan ya ke, menyuruh ya, kepada al bawab bawab yaitu penjaga pintu untuk menyediakan pecut kemudian Umar memecutnya kepada pemimpin yang memimpin apa namanya doa bersama tersebut. Nah ini dan sanatnya sahih ya diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dan Ibnu Abi Syaibah dalam fil musannaf dengan sanat yang hasan. Ya, ini di antara dalil tersebut dan disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari juga oleh Ibnu Katsir bahwa awal dikir jamaah itu terjadi uh, di samping terjadi di para di zaman sahabat terjadi ya kemudian diingkari oleh Ibnu Mas'ud tersebut kemudian mereka tidak menjalankannya kecuali setelah pada masa Al-Ma'mun ya di mana Al-Ma'mun menyuruh Ishaq bin Ibrahim salah seorang gubernur di Baghdad ya agar menyuruh orang-orang setelah sholat mereka zikir bersama-sama mengucapkan takbir nah ini ya itu artinya di zaman sahabat sudah pernah terjadi dan diingkari. Dan kebanyakan orang yang uh, berzikir jamaah itu berdasarkan atau menggunakan dalil-dalil yang siwohnya siwoh jamaah, ya. Namun di sini dijelaskan oleh para ulama siwoh jamaah tersebut ya uh, apa bukan berarti zikir bareng-bareng nah itu ya. Maka itu diingkari oleh sahabat dan kalau ada pengingkaran sahabat ya dan tidak ada yang apa namanya e, berselisih maka ini jadi hujah bagi kita dan kita lihat dalam surat al eh, al ahqaf ya pada ayat yang ke-11 insyaallah kalau enggak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan lasabaq masabaquna ilaihi Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman ya, "Laukana masa ma sabakuna ilaih." Tidaklah mereka itu mendahului kami. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Islam ini diterima oleh orang-orang hamba sahaya seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, maka petinggi-petinggi orang musyrik, ya, petinggi-petinggi Quraisy musyrik itu mengatakan, seandainya Islam itu baik, tidak mungkin budak-budak itu mendahului kami. Maka ini mafhum dari ini adalah pasti baiklah apa yang dibawa oleh sahabat eh, apa yang dis, yang disambut oleh sahabat tersebut. Maka Ibnu Katsir coba ya para jemaah sekalian kepada pendengar roja di mana Anda berada dibuka dalam surat Al-Ahqaf ayat 11 ini dalam tafsirnya di mana Ibnu Katsir ini mazhabnya mazhab Syafi'i ya Beliau safi Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa semua ucapan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Nah, bagaimana kalau ada perbuatan yang diingkari oleh sahabat? Yang tidak jangan sahabat saja dikatakan terkata korbit apabila sudah diingkari oleh seorang sahabat. Maka di sini ya kita perhatikan ya eh, bahwa berzikir bersama-sama itu ya diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga diingkari oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an. Allahu alam. Nah, demikianlah untuk eh, jawaban dari pertanyaan Eko di Ragunan dan kita coba sekali lagi Ustaz di penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Masuk. Masuk, masuk, masuk ya, kecilnya. Kecil sekali suaranya ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhal Iya, ini kami kayaknya ada gangguan di studio. <laughs> Masih kecil nggak nggak? Kecil ya, sekali, ya, Ibu. Iya, iya. Iya, gimana gimana, Ibu? Iya. Iya, iya. Iya, iya. iya ah. apa apa itu kalau mimpi oh mimpi iya, iya. hmm. ya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam sebuah hadis disebutkan kalau bermimpi baik ya maka jangan diceritakan kepada orang yang tidak suka. Artinya boleh kepada orang yang suka dengan tapi kalau mimpi nggak baik maka nggak perlu diceritakan, kepada orang lain ya. Dan apabila uh, jangan kita terpengaruh dengan hal itu ya semua kalau kita orang beriman ya mimpi mimpi ru'yah soleh itu ada mimpi yang orang beriman mimpi yang baik dan mimpi bisa terjadi ya mimpi bisa terjadi sebagaimana di apa namanya ditetap oleh Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim dengan mimpi dan mimpinya Nabi adalah merupakan wahyu. Nah, ini ini penting untuk kita perhatikan. Dan juga orang beriman juga e, bermimpi dan itu diakui oleh hadis Nabi SAW ya mimpi yang baik dan mimpi yang tidak baik kalau tidak baik gak usah diceritakan kalau yang baik jangan diceritakan pada orang yang tidak suka ya kemudian eh, apa bagaimana pengaruh terhadap kita kita jangan sampai eh, terpengaruh dalam pengertian gelisah dengan adanya mimpi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah apa yang akan terjadi pada kita ya sebagaimana Nabi bersabda kata Allah maqadirul khalaiq qabla an as samawat qabla an as samawati wal ard bi 50 alf sana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi maka kita jangan khawatir ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita merasa bimbang ketika kita ingin mengerjakan sesuatu karena dengan adanya mimpi, maka kita tinggalkan keraguan menuju yang yakin ya apa yang yang yang ragu ya kita ingin mengerjakan sesuatu sementara yang yakin kita belum mengerjakan maka kalau memang kita ragu terhadap sesuatu ya uh, dengan adanya mimpi dan mimpi kita yang solehah ya maka boleh kita untuk menahan diri dan mengambil sebab-sebab yang syar'i untuk menghindarkan uh, perkara yang kita ragukan itu ya namun kita jangan sampai hanya ya bertopang kepada mimpi dalam memutuskan perkara ya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Demikian Allah alam. Ya uh, dan untuk selanjutnya ya, kali kita dari SMS ya, saja. Satu lagi dulu ya, satu kita selesaikan. Satu dulu. Ya. Uh, kita dari Abdillah di Rawamangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Nabi Muhammad beristighfar 100 kali setiap harinya Apakah kita boleh beristighfar kurang atau lebih dari 100 kali? Ya le lebih silahkan ya Kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya beristighfar sebanyak mungkin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengistighfar kepada Allah 100 kali maka kita sesuai dengan sunnah. Kalau kita istighfar lebih banyak maka Insyaallah kita akan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian Allah alam. Ya. Uh, oh ya. Satu lagi. Iya, boleh boleh ya. Ada yang masuk? Ya. Ah, kita satu lagi saja. Pertanyaan terakhir. Oh ya ini. Ah, ada, ya. ada ada telepon ya terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, dari mana dengan siapa Pak? Dari Abu Sefila Jakarta. Abu Sefila di Jakarta ya. ya. Silakan Pak. Uh, begini, ada pertanyaan mengenai uh, saya kan uh, apa membaca zikir dari bukunya Ustadz Yazid ya. Iya yeah, iya. Yeah. Iya. Uh, terus ada teman yang tanya itu apa almat surat? Belum bilang bukan ini zikir pagi sore gitu. Iya. Yeah. Iya. kenapa nggak almat surat katanya? Ini kenapa? siapa Ustadz Yazid gitu katanya. Kenapa kenapa pak? Kenapa nggak almat surat gitu? Ya? Kenapa nggak almat surat gitu? Memang ini siapa Ustadz Yazid? Saya jelaskan di situ kan hadis-hadisnya segala macam Ustadz. Iya nah, iya. Yeah. dia bertanya sufatnya begini bagaimana urutannya seperti itu? Apakah uh, ada jaminannya urutannya dari sekian apa begini sampai segini gitu? Hmm. Sementara kalau Mas kan apa namanya siapa sihnya itu terkenal hmm. katanya saya bilang wah hmm. ya kalau urutannya saya nggak tahu tapi kalau hadisnya ya seperti ini gitu ya, ya. jelaskan bagaimana urutannya yang disusun oleh Ustaz Yazid itu Ya, ya masalah urutan itu tidak memang tidak ada ketetapan ya urutan-urutan yang yang harus dibaca tidak ada ketetapan ketetapan yang mengharuskan urutannya urutan ini ya dan itu dibaca pagi dan petang ya dan dicantumkan di situ riwayat-riwayat yang sahih ya dari mana sumbernya dari mana asalnya maka uh, kita ketika berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW yang bersumber dari eh, sumber-sumber uh, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang kedudukan dan derajat hadis tersebut, maka kita ambil itu. Ya. Demikian. Maka kita uh, tidak bisa mengatakan kenapa urutannya begini. Silahkan, misalkan mau baca istighfar dulu, ya. Kemudian tidak baca semuanya juga silahkan, ya. Mau cuma baca istighfar sudah istighfar saja, seperti dalam Hizbul Muslim, ya. Kemudian baca awal adalah uh, asbahna wa asbahna dan seterusnya itu terserah ya nggak ada ketentuan tentang masalah urutan-urutannya Allah alam uh, demikian tadi pertanyaan terakhir saja ya, tadi dan alhamdulillah kajian pada hari ini dapat kita selesaikan itu pembahasan mengenai tazki atau nufus yang bukunya dikarang oleh Dr. Syekh Ahmad Farid yang dibahas oleh Al Ustad Mahfud El Hafidahullah Ta'ala Mungkin untuk uh, sebagai penutup kesimpulan Ustaz uh, ada beberapa tausiah yang antum sampaikan? Iya. Ya pertama dari kesimpulan dari kajian kita sore hari ini ya. Uh, setelah kita memahami tentang racun-racun yang bisa meracuni hati dan kita pahami perkara yang bisa menghidupkan hati di antaranya berzikir kepada Allah, maka mari kita berdoa minta kekuatan kepada Allah agar lisan kita, hati kita ya, semuanya yang apa namanya anggota badan kita ini bisa menjalankan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana uh, Allah berfirman dalam hadis kursi, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in habba ilayya mimma aftaru alayh, wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ya. ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه yang paling disukai Allah dari perbuatan kita lah yang wajib dan senantiasa hamba tersebut menambah dengan sunnah sampai aku mencintai dia. Kalau aku mencintai dia, maka aku menjadi pendengar untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Kalau dia minta pasti aku kabulkan, kalau minta perlindungan pasti aku lindungi. Nah, maka kalau kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala di antara dengan zikir, insya Allah kita harus yakin dan yakin Allah akan menjaga pandangan kita. Allah akan menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, tidak mendengar perkara diharamkan Allah, jauh dari musik, jauh dari riba, lisan kita kita jaga, maka betapa dahsyatnya ya eh, keutamaan zikir ini akan membawakan berbagai macam kebaikan, kebaikan akan membuka berbagai macam pintu kebaikan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.